akan keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi yang terdapat di dalamnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk meluangkan waktu kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu atau halaqah-halaqah zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tarta'u bi riyadil jannah?" Tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apakah taman-taman surga itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan taman surga itu adalah majalisul ilm atau hilakud zikr. yaitu halaqah-halaqah zikir yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Maka dia merupakan taman-taman surga barakallahu fikum sebelum semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai penduduk surga nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kita telah mendapatkan keutamaan dari taman-taman surga tersebut di hadhihi dunia di dalam kehidupan dunia kita ini melalui majelis-majelis ta'lim atau majelis-majelis ilmu. Ikhwani fid din wal akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat meluangkan waktu kita semua. Dapat memanfaatkannya kepada hal yang sangat bermanfaat kepada hal yang sangat utama yang dimana banyak dari manusia melalaikannya atau memalingkan kepada hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dua hal yang magbunun fihima kathirun minan nas yaitu as-sihhat wal farag. Dua hal yang tertipu, terpedaya kebanyakan manusia di dalamnya yaitu kesehatannya dan waktu luangnya. Maka alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggolongkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang memiliki tekad yang kuat, semangat yang tinggi di dalam menyemarakkan ilmu, di dalam menuntut ilmu dan menyemarakkan majelis-majelis ilmu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membacakan kepada uh, kita semua kepada antum sekalian salah satu hadis yang dinukilkan oleh al-Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah, Imam al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Thabit yang beliau dikenal dengan Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala. Yang beliau adalah wafat pada tahun 463 Hijriah rahimahullah taala yang memiliki umur kurang lebih 71 tahun Beliau memiliki salah satu kitab yang sangat terkenal yaitu Ar-Rihlatu fi Hadis. Yaitu rihla di dalam menuntut hadis atau di dalam menuntut ilmu. Maka dalam salah satu babnya yaitu zikrul rihlati fi talabil hadis wal amru biha wal hathu 'alaiha wa bayanu fadliha yaitu menyebutkan rihla di dalam menuntut hadis perintah dengannya anjuran dan menjelaskan keutamaannya. Di dalam bab tersebut beliau menukilkan salah satu hadis yaitu pada hadis nomor yang keempat berkata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala setelah menyebutkan sanatnya saya mengkahi sebagian sanatnya nah berkata Musaddad haddatana Ibnu Dawud qala sami'tu Asim Ibnu Raja Ibni Haywa yuhaddithu an Dawud Ibni Jamil an Kathir Ibni Qais Qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjidi Dimashq. Fa'atahu rajulun faqala ya Aba Darda ji'tuka minal ji'tuka minal Madinah Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadithin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wala ji'ta li hajatin qala la قال ولا لتجارة قال لا قال ولا جئت إلا لهذا الحديث قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن, ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان في جوف الماء إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. dan Beliau menukilkan hadis yang sanatnya dari Musaddad menceritakan kepada Kabi Ibnu Dawud Ibnu Dawud rahimahullah berkata aku mendengar Asim Ibni Raja Ibni Haywah menceritakan dari Dawud bin Jamil dari Kathir Ibni Qais Kathir bin Qais berkata, "Kuntu jalisan ma'abi Darda." Aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu taala anhu di Masjid Damaskus di Syria, Syam. Fa'atahu rajulun faqal maka datanglah seseorang kepada beliau berkata, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari Madinah dari Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk suatu tujuan hadis satu hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau menceritakan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka kemudian Abu Darda bertanya walaji tali hajah tidakkah engkau datang dengan kebutuhan yang lain maka Orang itu menjawab, tidak. Wala litijarah, tidak pula untuk perdagangan. Dia mengatakan tidak. Tidak pula sesuatu yang lainnya, melainkan hadis ini. Naam, tidak pula dengan sesuatu yang lainnya. Melainkan tujuanku adalah semata-mata untuk mendapatkan satu hadis yang aku mendengarkan bahwa hadis itu sampai kepadamu. Maka kemudian Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan" Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yatlubu fihi ilman yang dia dengan jalan tersebut menginginkan ilmu, menuntut ilmu. Salaka bihi tariqan min turukil jannah. Maka dia berarti telah menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan yang mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia inginkan ilmu pada jalan tersebut, berarti dia telah menempuh sebuah jalan dari jalan-jalan yang mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadu ajnihata ridon li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha dengannya. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu alim atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan cahaya bulan purnama daripada seluruh cahaya bintang-bintang di langit. Nah, cahaya bulan purnama menerangi seluruh ufuk. Barakallahu fikum. Adapun cahaya bintang-bintang di langit hanya menerangi di seputarnya saja. Sehingga terpaut terlampau jauh. Keutamaan cahaya bulan purnama dibanding dengan cahaya bintang-bintang di langit. Nah, dengan kata lain bahwa orang yang berilmu manfaatnya bukan untuk dirinya saja, tetapi melampaui manusia yang lain, manusia yang banyak. Adapun ahli ibadah, keutamaannya hanya terbatas pada dirinya saja, tidak terlampaui pada orang lain. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah ahli ibadah yang membangun ibadahnya di atas syariatillah, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di atas ibadah yang bid'iyah yang menyelisihi sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah para salafun Salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya dengan ikutan yang benar. Kemudian lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar akan memohonkan ampun atasnya seluruh penduduk di langit, yakni dari kalangan para malaikat, wa man fil ard dan seluruh penduduk di bumi, wa kullu syai dan segala sesuatu hatta al-hitani fi jawfil ma hingga ikan di perut lautan pun ikut memohonkan ampun kepada ulama, kepada al-alim, orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum bagi mereka ahlul ilm. Naam. Seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memintakan ampun kepadanya. Sampai-sampai ikan di perut lautan. Di dalam riwayat yang lain, ya, hatta namlah fijuhriha. Hingga semut di lubangnya pun ikut memohonkan ampun kepadanya, yakni kepada orang yang berilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan harta. Akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Innama warrathu al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihabdin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil andil bagian yang terbesar, yakni kekayaan yang terbesar di dunia ini adalah ilmu. Warisan ilmu barakallahu fikum. Ilmu syariatullah. nam, bukan harta benda. Inilah yang diwariskan oleh para nabi. Nam, Jadi ke hakikat kekayaan yang sesungguhnya adalah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin memiliki kekayaan dan menggenggam kekayaan dunia ini ya, maka dia hendaklah membekali dirinya dengan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman dan praktek dari para salaf yakni para salafun saleh dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi tabi'in khususnya ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik karena mereka itulah yang mendapatkan rezekiah rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku yakni para sahabat, kemudian setelahnya yakni para tabi'in dan setelahnya lagi yakni para tabi'in. Maka barakallahu fikum hadis ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan rehlah di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak tersamarkan bagi kita semua barakallahu fikum. Ya, hadis yang lain yang juga dinukilkan di sini oleh Syekh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yakni hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya yang juga mengadakan safar ya sebulan kurang lebih nah, di Syam ya untuk mendapatkan hadis nah yang beliau dengarkan di sana ada Abdullah bin Unais radhiyallahu taala an maka sampai-sampai sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah menju, membeli onta. Ya, onta bukan nilai yang yang sedikit. Memiliki nilai yang besar. Mengapa sahabat Jabir mengkhususkan untuk membeli seekor onta dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari satu hadis yang beliau dengarkan dari seorang sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala an. Maka kemudian beliau berjalan sebulan penuh. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan keutamaan ya melakukan safar rehla di dalam menuntut ilmu dengan tujuan menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semoga kita semua para kalafikum termasuk di dalamnya. yakni orang-orang yang berkorban mengeluarkan hartanya, upaya dan juhudnya, tekad dan semangatnya, waktunya, tidak lain dan tidak bukan barakallahu fikum dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dalam rangka menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum di sini pentingnya untuk kita semua meluruskan niat-niat kita. Nah, innamal a'malu binniyat kita tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, aktivitas kita semua, ya, sepekan, sekian hari, semua akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang tidak terhingga. Jika dilandasi dengan niat yang benar, niat yang lurus. Oleh karena itu para kalafikum dalam hadis yang lain yang ma'ruf yang sering kita dengarkan Ya, bahayanya orang yang menuntut ilmu tetapi niatnya tidak benar, tidak lurus. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ilma liyumariya bihi subaha au liyubahiya bihi ulama au liyasrifa wujuhan nas ilai fahuwa finnar." Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk membodohi orang-orang yang bodoh ya untuk membantah orang-orang yang bodoh. Dia tahu bahwa orang ini tidak berilmu atau kurang ilmunya. Lalu dia seenaknya. Barakallahu fikum. Maka ini orang yang memiliki ilmu namun niatnya buruk untuk mendebat orang yang bodoh. Ya. Bukan untuk di, di, di, di diajari, diajak ke jalan yang benar, tapi justru disiasati. Dijauhkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, liyubahiya bihil ulama. Orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan ulama. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia punya ilmu di hadapan ulama atau mendebat ulama maka ini juga niat yang sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, serifa wujuhan nasi Kemudian dia menuntut ilmu tujuannya untuk memalingkan manusia, wajah-wajah manusia kepadanya. Agar orang melihat dia. Bahwa dia orang yang berilmu. Naudzubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa finnar. Dalam riwayat ada an annar. Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, maka seseorang yang akan mendapatkan keutamaan yang besar yang tidak terhingga dari menuntut ilmu, keluar dari rumahnya dengan tujuan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang benar maka dia akan meraih keutamaan yang sangat besar, kekayaan yang hakikiyah di dunia wal akhirah. Kekayaan di dunia terlebih-lebih di yaumul akhirah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Di dalam hadis ini terdapat pembicaraan dalam sanatnya, namun dia memiliki syawahid dan juga mutabaat. Ya, memiliki penguat-penguat dari jalan yang lain. Dengan lafat yang berbeda namun maknanya dekat. Maka saya bacakan dari sebagian lafat-lafat tersebut barakalafikum, dari penguat-penguat hadis tersebut. Nah, diantaranya adalah حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nafasan mukminin kurbatan min kurbid dunia. Barang siapa ya yang memberi nafas dari seorang mukmin, yakni melapangkan seorang mukmin kesulitan dari kesulitan-kesulitannya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah maka kelak Allah akan memudahkan melapangkan dia dari kesempitan-kesempitan di hari kiamat. Subhanallah, ini keutamaan menolong saudara kita sesama mukmin yang memungkinkan untuk kita menolongnya, kita membantunya, maka kita membantunya barakallahu fikum. Karena Syariat kita dibangun di atas ta'awun alal birri wa taqwa. Maka barang siapa yang memudahkan, melapangkan kesempitan saudaranya dari kesempitan dunia, Allah akan melapangkan dia dari kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah pun akan memudahkan dia di dunia dan di umul akhirah. Barang siapa yang menutupi satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah taala akan menutupinya, menutupi aibnya, aibnya di dunia wal akhirah. Dan Allah senantiasa dalam pertolongan hambanya selama hamba itu di dalam pertolongan terhadap saudaranya. Jadi pertolongan Allah sangat terkait dengan pertolongan kita kepada saudara kita. Waman salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan dengan jalan itu ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka mempelajari, membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Ya, tentunya termasuk di dalamnya kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca dan mempelajarinya, tidaklah melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, kebahagiaan. Wa rahmah rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi mereka. Wahafatumul malaika dan para malaikat-malaikat menaungi mereka. Dalam riwayat Abu Darda yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan barakallahu fikum, yaitu para malaikat meletakkan sayap-sayap. La tadau ajnihataha. ridon li talabil ilm. Ya, para malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Naam. Ya. Dan para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sayap. Ya. Ada yang dua sayapnya, ada yang tiga, ada yang empat. Ya, masna wa thulatha wa ruba. Ada yang ratusan sayap. Seperti Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap barakallahu fikum sehingga malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka para penuntut ilmu. Kemudian lebih dari itu semua dzakarahumullahu fiman indah. Allah taala menyebut mereka, menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Nah, jadi dijelaskan para ulama seperti Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala bahwa para malaikat meletakkan sayapnya ya karena ridho ya senang cinta dengan apa yang mereka amalkan Barakalafikum. bersamaan dengan itu mereka mendoakan pengampunan mendoakan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah taala menyebut nama-nama mereka di sini ketika Allah menyebut nama-nama mereka ini ya menunjukkan amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang agung, amalan yang sangat besar barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis ini wa man abihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang berlambat-lambat amalannya, berlambat berlambat-lambat dalam amalannya, maka tidak bisa nasabnya itu mempercepatnya. Maksudnya orang yang lambat dalam beramal. Ya. Loyo. Malas, tidak semangat. Maka nasabnya walaupun dia bangsawan, walaupun dia memiliki kekayaan, kedudukan, ya, dan nasab yang tinggi tidak bisa menolong dia. Yang menolong adalah amalan soleh. Ba'da taufik, ba'da ridha Allah. Ya, yang menolong kita adalah amalan-amalan soleh kita.